Kenapa? Tadi mau itu ibu mewah di Allah. Orang surga. Oh no, iya, orang golongannya masa itu ada hikmahnya apalagi kayak musim dingin lagi musim dingin kayak gini panjenengan itu benar-benar bangun benar-benar bangun saya harus semalam nggak bisa tidur tidur tidur terus bangun paling gini bisa tapi musim dingin di nah itu kalau nggak dimanfaatkan untuk qiyamul lain untuk tahajud emang banget nanti kalau udah betul-betul bisa merasakan nikmatnya tahajud Masya Allah semalam aja kehilangan tahajud kayak Imam Abu Hanifah rahimahullah Imam Hanafi itu Imam Hanafi itu pernah kelewatan semalam aja gak tahajud itu nangisnya pagi sampai ketemu malam lagi jadi sebelum ketemu malam Nangisnya belum berhenti. Ya Allah, kehilangan tajud. Ya Allah. Panas-panas ketemu beli mana? Alhamdulillah harus berdoa ya tajud mana? Masya Allah. Lebih sedih, lebih susah daripada kehilangan duit 10 miliar. Eh, sampean, susah mana? Kehilangan tajud sama kehilangan duit. Sama nggak tahu kehilangan tahajud, nggak tahu tahajud apanya yang bilang nah ini istighfarnya bukan hanya di keringan malam bukan hanya di waktu sahur saja perbanyak istighfar setiap saat Zaman sudah seperti gini, zaman sudah kayak gini. Jangan hanya di waktu sahur, setiap saat beristighfar. Coba Rasulullah ini nggak punya salah, nggak punya dosa sedikit pun, tapi beliau bersumpah, Allah ini la astaghfirullah kulla yawmin akthar min mi'ati Allah. Demi Allah. Aku beristighfar mohon ampun kepada Allah tiap hari gak pernah kurang dari seratus kali. Padahal Rasulullah gak pernah salah, gak pernah dosa. Kita kita yang gak masuk kau Kalau gue sekau lucu. Yang kesalahan dan dosanya berat Selalu berada ya Allah ya Allah es yang ketiga si paling penting wal mutahabbi fillah orang yang saling mencintai karena Allah mau hidup rukun karena Allah dunia dulu itu ya gak banyak bencana gak banyak musibah oh dulu itu rukun rukun cocok dengan karakter bangsa Indonesia Makanya kalau ada yang bilang Indonesia tidak syar'i itu saya kurang sepaham ya. Indonesia itu sudah syar'i banget. Coba coba ya, mohon maaf banget. Kalau kita lihat dari sebutannya saja, penduduknya itu disebut rakyat. Rakyat ini dari bahasa Arab. Dari hadisnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Coba, masing-masing dari kalian itu penggembala dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban tentang hasil penggembalaannya itu. Ada yang mengartikan masing-masing kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi penduduknya disebut rakyat, artinya pemimpin. Maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat komunitasnya disebut masyarakat. Masyarakat ini dari bahasa Arab musyarakah, artinya bekerja sama dan gotong royong. Prinsipnya di Indonesia kan seperti itu kok, gotong royong. Loh, teritorialnya disebut wilayah kekuasaan ini ini istilahnya para wali gini ya dulu kesadaran kesadaran masyarakat tentang Islam itu kan ya masih masih ada bau-bau tinggalan leluhur yang belum Islam halo nah, ini kalau langsung diberantas secara total wah susah bisa jadi malah berontak oh, karakter karakter masyarakat itu kalau dilarang dilarangnya biasanya tambah berontak saya sering sampaikan misalnya ada aturan seluruh umat Islam di Indonesia dilarang mengerjakan sholat jumatan metu kabeh sapa sing larang jumatan sholat bukan menyerang-nyerangnya gak ke jumatan meskipun gak pernah ikut jumatan menyerang maka gak langsung diberantas secara total enggak pelan-pelan coba istilah penamaan saja loh di kalangan orang Jawa sholat itu disebut sembahyang itu kan bahasa bukan bahasa Islam loh sembahyang dohirnya Zohirnya disebut sembahyang, tapi praktek isinya ya tetap sholat sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih mengedepankan isi daripada bungkus. Mohon maaf banget ya. Dan saya ini harus yang ya, bisa harus menyebar yang ini. Ya kaki sholat, terus tiru-tiru sembahyang. Saya nanti ngomong, Kok ada loh? Eh, beberapa hal Wong Jawa yang ngarani Allah saja lo pangeran. Mungkin nama bukan? bukan mau pangeran tapi maksudnya lo gusti. Lambene ngucap pangeran, akhirnya mantep, mantus, yakin, nyambung dengan gusti Allah. Ini jauh lebih baik dari daripada lambene Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi akhirnya bosok. Bapak Mendora ulama Lebih mengedepankan isi Makanya ini istighfar setiap saat Dengan istighfar Semua masalah akan dapat solusi Amin. Semua problem akan teratasi Amin. Semua kesalahan dan dosa akan terampuni Dan yang ketiga cinta dan rukun karena Allah orang dulu itu rukun rukun banget sekarang masya Allah sama sekalian doa diijabah Allah itu salah satu syaratnya dan harus rukun kalau nggak rukun doa nggak akan dijabah oleh Allah sefase apapun dia membaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fikri wa anfiyatan fil jasad wa jilatan fil ain wa rakatan fil rizqin tapi maaf banget ya sama saudara nggak rukun sama tetangga nggak akur sama teman berantem nggak mau damai nggak akan dijawab oleh Allah eh, eh rumah Allah sehebat apapun ibadah makdohnya tapi kalau nggak mau rukun ditolak sama Allah Nabi tegas yang kutullah qadi ya rahimin walau mata jauhal ka'bah Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan dia matinya di dalam Ka'bah nanti ibadah Masya Allah walaupun dia sholat dan pola dan takbir oh, iya, Allah bacaannya fasih Kalau kau langsung dibeli mobil jadi Puasa tiap hari wiridan dingin tak karo-karoan tok sujud sampai batu kebunjuk haji dianggap tahun umroh seminggu lima kali rumahnya Mekah bisa tapi kalau nggak mau rukun no no way mohon maaf banget ya halo dulu zaman Nabi Musa itu kan pernah terjadi kemarau panjang lama nggak ada hujan lama banget nggak ada hujan sampai kemarau panjang akhirnya masyarakat nggak bisa bercocok tanam nggak bisa licin-licin nggak bisa tandur-tandur orang lama nggak ada hujan terus Nabi Musa istisqa minta hujan kepada Allah bersama para jamaahnya nggak dikasih hujan juga sama Allah istisqa lagi nggak dikasih hujan lagi sama Allah sampai tiga kali istighfar lagi berdoa minta hujan gak dikasih hujan sama Allah Nabi Musa protes Nabi Musa itu tak mendel berani banget kalau nabi-nabi yang lain gak berani nabi yang lain itu kalau ada masalah diem nunggu turunnya wahyu Nabi Musa enggak kesel banget langsung protes matur Nabi si Allah emang Nabi Musa itu kan wakil Allah Musa tak terima ya Allah kami sudah istisqa memohon turunnya hujan sudah tiga kali tapi kok belum turun turunkan pula hujan. Apa salah kami ya Allah? Tolong segera turunkan hujan kepada kami. Kalau gini terus, ya nggak bisa bercocok tangan nggak ada kehidupan. Kemudian Gusti Allah kau dengan Nabi Musa. Musa, aku gak kau ngerti kata ini dia. Ini salahnya umatmu. Umatmu itu ada yang gak rukun, ada yang suka menggunjing. Siapa namanya ya Allah? Ketangkap itu orang. Buntok hujan. Hujan nggak jadi turun gara-gara dia. itu si Allah bilang, yo ya nggak tak kasih tahu, nanti nak tak kasih tahu aku lah ngerasani gini. Karena aku lo melarang orang ngerasani, kok aku sendiri ngerasani. Terus si Allah ini hebat. Terus si Allah itu melarang, jangan membujuk. Allah nggak pernah membujuk. Akhirnya sepuluh sepuluhan berukun langsung nikah. Kok lek gelem rukun juga. Lha kok ini gak udah ya Suami istri rukun, udah moral. Ya